Ya, yang mana menuntut ilmu ini sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizallahu taala adalah termasuk sebab yang utama menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu beliau sebutkan di kitab Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanih. Sebab-sebab yang menambah keimanan dan berkurangnya. Beliau menuliskan nomor satu penyebab seorang hamba imannya itu bertambah dengan menuntut ilmu agama. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat beliau dan para pengikut beliau hingga hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya seperti biasa kita membaca kitab Syama'ilun Nabi atau Syama'ilul Muhammadiyah yang disusun oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. Kita sampai di bab 17 ya, bab 17 tentang majaa fi imamati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang berkaitan tentang surban Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi surban itu bukan nama pakaian tapi jenis bukan nama pakaian tetapi keadaan pakaian kalau pakaian tersebut dililit di kepala. Itu namanya surban. Jadi surban itu bukan jenis pakaian tetapi keadaan pakaian yang dililit di kepala. Ya, jadi untuk tuliskan eh, bahasa Arabnya supaya ada juga menulisnya. Jadi disebutkan oleh para ulama pengertian dari surban. Bahasa Arabnya imamah. Ini mim ya. Kecepatan jadi kayak ini bahasa gini. Imah imah Nah, kan secara bahasa diambil dari kata amma ya ummu. Amma ya ummu. Amma ya ummu yang artinya adalah meratakan atau meliputi. Di, kemudian diambillah kalimat imamah yang dia meliputi kepala. Meliputi kepala, iya. Imamah adalah kulluma yulafu firra'si. Yang namanya imamah adalah kullu ma yulaffu firra'si. Kullu setiap tuliskan setiap bemiring ma apa yulafu yang dililit nah bemiring <laughs> dililit fi di roksi kepala nah kalau kita santri bahasa Arabnya Arab Melayu setiap setiap ma apa terus lagi kebanyakan Intinya adalah surban adalah kulluma yulafu firroksi. setiap apa yang dililit di kepala. Jadi surban itu bukan nama pakaian atau jenis pakaian, tidak, tetapi keadaan pakaian kalau pakaian tadi dililit di kepala atau kain tersebut dililit di kepala. Itu namanya surban. Dan surban itu boleh kita pakai disertai dengan peci, nah kayak ini, kemudian pian lilit. Boleh juga tanpa peci, langsung pian pian lilit kepala tanpa kain kemudian langsung dililit. Itu namanya surban. Nah, Imam Ibnu Qayyim di kitab yang lain, beliau menjelaskan bagaimana eh, surbannya Rasul apakah tebalkah apakah tipiskah beliau menyebutkan bahwasanya lam takun imamatuhu sallallahu alaihi wasallam kabiratan imamah Rasul atau surban Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak besar karena lilitannya tidak ya tu yu'zir ra'sa hamluha yang mengganggu kepala ketika dibawa kalau keganalan yang mengganggu kepala. Kalau dibawa ya bisa miring biar berjalan. Jadi tidak terlalu besar. Wala sakiratan dan juga tidak terlalu kecil, tidak besar dan tidak kecil. Ya. Kalau kecil malah dia kurang dari menjaga kepala dari panas atau dingin. Jadi fungsi dari surban bisa juga dikatakan dia apa namanya? menjaga kepala dari dingin, hawa dingin. Jadi kepala ter terjaga. Jadi surban Nabi tidak besar dan juga tidak kecil. Balkanat wasatan, tetapi surban Nabi adalah sedang, tidak besar dan tidak kecil. Kemudian wa khairul umur al-wasat. Kata Imam Ibnu Qayyim dan sebaik-baik perkara adalah pertengahan. Jadi surban Nabi tidak besar dan tidak kecil, tetapi pertengahan. Dan fungsinya bisa untuk menjaga kepala dari panas atau menjaga kepala dari dingin. Ya, kita baca, kita ulang sedikit dari penjelasan Syekh Abdul Razak. Uh, eh, Al-imamah ismun yutlaq ala ma yulbas 'ala ra'si. Imamah itu adalah atau surban itu adalah nama yang digunakan untuk kain yang dipakai di atas kepala. Wakila summiyat bidzalik. Nah, dikatakan Kenapa surban itu bahasa Arabnya adalah imamah? Imamah ya. Li'annaha ta'umur ra'sa wa kamilan. Dikarenakan imamah itu adalah ta'umur ra'sa, meliputi kepala atau mengelilingi kepala dan menutupinya secara sempurna. Jadi dari kata amma ya ummu kemudian diambillah di situ imamah surban yang mana surban itu meliputi dan menutup kepala. Wal imamatu libasun libasun i'tadat alaihi al-arabu qadiman. Nah, dan imamah atau surban adalah pakaian yang dulunya adalah kebiasaan orang-orang Arab. Ya, dulu di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan seterusnya eh, kebiasaan mereka memakai surban, baik yang muslim atau yang non muslim. Nah, ulum berbicara di zaman sekarang orang Arab, Arab Mekah, Arab Madinah, ya, mereka kebiasaan mereka bukan surban yang dipakai, tetapi namanya simag atau gutroh. Nah, ulum tuliskan simag atau gutroh yang cuma dipakai di atas kepala saja tanpa diapa-apain. Itu namanya adalah simag atau gutroh. Jadi kalau pian ke pasar Arab di sana nukar surban, nukar imamah orang bisa kada nyambung nukar atau simag atau gutrah simag atau gutrah itu yang dipakai cuma di atas kepala saja kada dililit kada cuma dipakai sudah hai eh? ya nah dan itu harganya bervariasi ya ada yang sampai ratusan rial ya kadang karas jadi kalau kena angin itu kada terlalu berkibar kadang karas. Jadi kalau dibentuk tengahnya kayak kayak apa namanya? kayak kayak seperti itu ya. Kalau kita kan lama Jadi kalau kita pakai itu kayak terbang terus kayak itu negara cocok, hancur. Kalau mereka enggak, memang spesialis seperti itu ya. Kada apa namanya? kada cepat hancur dan kada cepat terbang kalau ditiup angin. Dia memang keras bahannya, kemudian nyaman dipakai. Ya, itu namanya simag atau gutrah. Nah, itulah kebiasaan orang Arab sekarang di zaman sekarang. Jadi perubahan yang asalnya surban kemudian menjadi kutroh dikarenakan itu adalah adat kebiasaan. Adat kebiasaan. Ya, mungkin zaman dulu nenek-nenek kita memakai kebaya atau batik, ya zaman sekarang batik itu mungkin dipakai atau sacerangan pakai pakai untuk undangan saja. Undangan kemudian ha, apa ada eh, hari-hari e, tertentu ya, tidak setiap hari. Mungkin kalau dulu orang-orang Jawa masih batik dan yang lainnya ya. Itu namanya kebia kebiasaan. Wala bisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu fi mu'tadi libasim. Nah, dan memakai surban tadi Nabi dan para sahabatnya dikarenakan kebiasaan pakaian mereka ya kebiasaan pakaian mereka wal aslu fil libasi al hillu Hukum asal pakaian adalah boleh, berbeda dengan ibadah. Kalau ibadah hukum secara asal apa? Haram. Sampai ada dalil yang mengisbatkannya. Itu tetap itu ada. Tetapi kalau pakaian atau makanan atau muamalah selain ibadah, maka hukum asalnya adalah boleh sampai ada dalil yang melarang. Silahkan kalau masalah pakaian kita berekspresi maki apa aja silahkan. Karena bukan perkara ibadah. Walil walil abdi an basa minal libasi masya'a malam yunha anhu syar'an. Hukum asalnya boleh tetapi oleh sebab itu seseorang boleh memakai pakaian apa saja yang dia kehendaki selama tidak terlarang oleh syariat. Selama tidak terlarang oleh syariat. Ya seperti tasyabuh bil kufar, kemudian pakaiannya isbal atau pakaiannya ada simbol orang-orang kafir dan yang lainnya. Eh, Wa yastawi fi dhalik ma yulbasu 'ala ar wa ma yuksa bihil badan. Nah, hal tersebut berlaku juga untuk pakaian yang di atas kepala. Itu juga silahkan berkreasi selama tidak apa namanya bertentangan dengan syariat. Pakaian yang menutupi badan atau yang dipakai di kaki. Itu sama intinya jenis pakaian apapun di kepala kah, di tangan kah, di badan kah, di kaki kah, hukum asalnya adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarang. Kemudian waqad la bisa sallallahu alaihi wasallam al-imamah wa tahtaha al-qalansuwah. Dan sungguh Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah memakai surban dan di bawahnya ada peci. Jadi peci dulu kemudian di disurbani. Wala bisal imamata bidunil qalansuwah dan pernah juga Nabi memakai surban tanpa peci. Jadi langsung nggak ada apa-apa langsung kemudian di, dililit surban. Kemudian kama annahu sallallahu alaihi wasallam kana yurkha lil imamah dzu'abatan ahyanan. Nah, sebagaimana juga pernah diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjangkan surbannya di belakang terkadang. Jadi ada buntutnya di di belakang antara dua pundak ya di tengah sini ya. Ada ada buntutnya. Wa ahyanan yalbasuha biduni dzu'abah. Dan terkadang juga Nabi memakainya tanpa ada ekornya di belakang. Kama bayyana dzalikal Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Hadis yang pertama Hadis nomor 114 ya. Berkata Imam Tirmidzi, hadatsana Muhammad ibnu Bashar qala hadatsana Abdurrahman ibnu Mahdi an Hammad ibni Salamah. Kemarin ulun sudah sebutkan tentang makna ha ya. Kalau pian ada bukunya, di sini ada kalimat ha. An Hammad ibni Salamah ha. Nanti lu jelaskan lagi. Wa hadatsana Mahmud ibnu Ghailan qala hadatsana Waqi' an Hammad ibni Salamah an Abi Zubair An Jabir qala dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Makkah yaumal fathi wa alaihi imamatun sauda. Kata Imam Tirmizi, Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami. Muhammad bin Bashar, kunyah beliau, eh, lakop beliau Bundar. Bundarun ya. Bundar ini bukan bahasa Indonesia yang artinya bulat tidak. Bundar bahasa Arab artinya hafiz yang menjaga atau yang memelihara hadis. Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami. Dulu ulun sering menyebutkan ya, Bundar ini atau Imam Muhammad bin Bashar ini tidak rehlah dalam mencari ilmu. Kenapa? Karena beliau berbakti kepada ibunya. Sehingga kata beliau, saya diberkahi dengan sebab saya berbakti kepada ibu saya. Kan kebiasaan ulama dulu cari hadis, nuntut ilmu kemana-mana, negeri itu, negeri itu, negeri ini. Tetapi beliau pada saat itu ya tidak kerihlah Kenapa? Karena beliau mentaati ibu beliau. Karena beliau berbakti kepada orang tua. Dan kata beliau sehingga saya diberkahi dengan sebab saya berbakti kepada orang tua atau ibu. Dia mengatakan Abdurrahman bin Mahdi bercerita kepada kami dari Hamad bin Salamah. Kemudian ada Hawalah. Itu yang sebutkan lagi. Ini tentang mustalahul hadis. Kemudian Imam Tirmidzi berkata lagi, dan Mahmud bin Ghailan bercerita kepada kami dia mengatakan Waqi bercerita kepada kami dari Hamad bin Salamah dari Abu Zubair Abu Zubair ini bukan nama asli kunyah nama asli beliau Muhammad bin Muslim bin Tadrus Muhammad bin Muslim Abu Zubair tulis pian satu tulis footnote di atas satu nama aslinya Muhammad bin Muslim dari sahabat Jabir dia mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekkah pada saat Fathu Makkah dengan memakai surban berwarna hitam. Ketika Fathu Makkah di tahun ke-8 Hijriah, Nabi menaklukkan kota Makkah dan masuk kota Makkah dengan memakai surban yang berwarna hitam. Iya. Nah, tadi masalah hak ya atau hawalah ulun ulang lagi sedikit ilmu tentang mustalahul hadis atau sanad ya. Yang ada bukunya perhatikan. Jadi di antara sanad tadi ada h Ini rumus ya, h Yang kepanjangannya adalah tahwilus sanad. Tahwilus sanadi tahwilus sanad yang artinya perpindahan sanad perpindahan sanad ya nah, ini Imam Tirmidzi kelihatanlah kalau di bawah At-Tirmidzi beliau kata beliau tadi mengambil dari siapa yang pertama, hadatsana Muhammad bin Bashar. Beliau mengambil hadis tersebut dari Muhammad bin Bashar. Muhammad bin Bashar mengambil hadis dari Abdurrahman ibnu Mahdi. Abdurrahman bin Mahdi. Abdurrahman mengambil hadis dari Hamad bin Salamah Hamad bin Salamah Nah kemudian baru ada lagi wahad Ada hak kalau ada kalimat hak Itu maksudnya memindah sanat Nah kemudian Imam Tirmidhi berkata lagi wahad dasana Mahmud bin Qailan Ini Imam Tirmidhi juga. Imam Tirmidhi mengambilnya dari Mahmud bin Ghailan Mahmud bin Ghailan Mahmud bin Ghailan mengambil dari Waqi Imam Waqi mengambil dari Hamad bin Salamah Nah jadi ketemunya di Hamad bin Salamah Jadi di hadis ini apa namanya eh, sahabatnya sama kemudian uh, tabiinnya sama, kemudian Hamad bin Salamahnya sama. Nah, di sini nanti pecah. Ada Imam Tirmizi mengambil dari Muhammad bin Bashar, Abdurrahman bin Mahdi. Satu sisi beliau juga mengambil dari Mahmud bin Ghailan, Imam Waki yang ketemunya di Hamad bin Salamah. Ini yang disebut hak tahwilus sanad perpindahan sanat. Jadi beliau mengambil dari dua guru yang mana ketemunya di mana di Hamad bin Salamah. Hamad bin Salamah mengambil dari Siapa? Abu Zubair. Abu Abu Zubair ya. Ngaran sidin siapa tadi? Muhammad bin Muslim bin Tadrus. Abu Zubair mengambil dari Jabir sahabat Jabir. Sahabat Jabir mengambil dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang dinamakan sanad. Terkadang para ulama itu tidak cukup dengan satu sanad. Walaupun sama isinya, teks hadisnya, terkadang mereka mengambil dari jalur yang lain. puas satu aja, ada lagi di situ ulama ajar ke sana, walaupun isinya sah sama. Nah, seperti itu. Jadi ada istilah hak atau tahwilus sanat perpindahan sanat. Di hadis ini Rasulullah SAW ketika memasuki kota Mekah, beliau memakai surban yang berwarna hitam yang berwarna hitam. Iya. Nah, pada sebab, pada bab sebelumnya uh, di bab tentang apa kemarin itu topi perang Rasul Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau memasuki kota Mekah dengan memakai topi perang, topi besi. Tapi di hadis ini Rasul Shallallahu alaihi wasallam dikatakan sahabat yang lain masuk dengan memakai surban yang berwarna hitam. Nah, seakan-akan di dua hadis ini ada bertentangan dari dari sisi zohirnya. Kan Fatu Makkah itu cuma sekali, abad ke-8. Sahabat ada yang mengatakan ketika masuk dia Nabi memakai topi perang, topi besi. Kemudian sahabat yang lain mengatakan Nabi memasuki kota Mekah dengan memakai surban berwarna hitam. Seakan-akan ini dua yang bertentangan. Padahal bisa jadi bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah pertama kali dulu dengan topi perang, topi besi. Kemudian setelah sampai ke Mekah dan ingin menghancurkan berhala di samping sekitaran Ka'bah, kemudian Nabi le, lepas dan memakai surban hitam. Bisa jadi maknanya adalah Rasulullah SAW memakai topi perang, kemudian baru dililit dengan surban berwarna hitam. Jadi versi sahabat, Nabi jarang memasuki kota Mekah dengan topi besi. Yang lain, Nabi memasuki kota Mekah dengan surban. Padahal dua-duanya bisa digabungkan hadis tadi. Bisa jadi Nabi masuki dulu kota Mekah sampai di depan Ka'bah, Nabi lepas kemudian baru memakai surban hitam. Bisa jadi tapi besi tadi kemudian dililit dengan surban warna hitam. Artinya dua hadis tadi tidak bertentangan satu dan yang lainnya. Nah, kita baca yang di tengah. Kata Syekh Abdul Razak, para ulama menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak menjadikan surban berwarna hitam sebagai pakaian resmi atau rutin. Jadi kata ulama, kata Syabdur Razak bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak menjadikan surban berwarna hitam sebagai pakaian rotip, pakaian resmi atau ciri khas. Kalau Nabi misalnya ketika memakai surban hitam itu ciri khas Nabi. Maka jawabannya kata para ulama tidak, ya, tidak. Kita baca di sini Walihada yaqulul allamah Ibnu Al-Qayyim rahimallahu fi kitabih Zadul Ma'ad wan Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yalbashu ay as-sawad libasan ratiban wala kana syi'arahu fil a'yad wal juma' wal majami' al-'idham al-battah wa innamat tafaqa lahu lubusul imamah as fathi duna sa'iris sahabah walam yakun sa'iru libasihi yauma idin as-sawad bal kana liwa'uhu abyad. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim Afwan sebelumnya kata Syekh Abdul Razak dulu ya. Dalam arti sorban hitam itu menjadi ciri khas beliau, tidak. Bukan berarti apa namanya? Sorban hitam itu menjadi pakaian yang tetap yang menjadi ciri khas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang benar bahwa beliau memakai surban berwarna hitam dan juga memakai surban dengan warna lainnya. Mungkin di Banjar tidak terbiasa memakai surban warna hitam. Padahal Nabi pernah memakai yang berwarna hitam, tapi tidak menjadi ciri khas Nabi berwarna hitam, bisa juga yang berwarna lain. Oleh sebab itu, Imam Ibnul Qayyim menyatakan dalam kitabnya Zadul Ma'ad Ya, dalam satu percetakan itu ada lima jilid ya. Zadul Ma'ad ada lima jilid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memakai surban berwarna hitam sebagai pakaian resmi atau ciri khas. Bukan berarti Nabi setiap kemana-mana memakai surban warna hitam. Warna hitam juga bukan syiar beliau setiap ada kebiasaan beliau atau misalnya ada hari hari-hari besar pada hari Jumat ataupun saat perkumpulan-perkumpulan besar bukan ciri khas beliau memakai warna hitam. Hanya saja kebetulan pada saat pada saat Fathu Makkah beliau memakai surban berwarna hitam ya. Ketika itu Nabi memakai warna hitam. Saat Fathu Makkah bukan berarti itu adalah kebiasaan atau ciri khas Nabi memakai warna hitam. Sedangkan para sahabat tidak memakai surban berwarna hitam. Nah, sahabat ada yang hitam dan ada yang selain hitam dan seluruh pakaian beliau pada saat itu juga tidak berwarna hitam. Kalau hitam berarti kalau hitam itu ciri khas Nabi, berarti diikuti oleh para sahabat kemudian baju Nabi juga banyak yang berwarna hitam tapi tidak. Bahkan bendera Nabi Shallallahu alaihi wasallam tatkala perang, beliau pada saat itu berwarna putih yang bertuliskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi liwat kan apa namanya bendera Nabi itu dua. Ada yang berwarna putih dan ada yang berwarna hitam. Nah, satunya warna putih liwa tadi. Kalau liwa kalau liwa itu berwarna putih, kalau royah itu berwarna hitam. Jadi namanya beda ya. Liwa itu berwarna putih benderanya, kalau royah itu berwarna hitam. Di sini menunjukkan bahwasanya jenis warna surban yang pernah dipakai Nabi berwarna hitam dan bukan pakaian resmi atau ciri khas beliau. Nabi juga bisa memakai warna yang lain. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian hadis yang ke nomor 115. Berkata Imam Tirmizi, haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan an Musawir al-Warraq an Ja'far Ibn Amr ibn Hurais an abihi qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhthubu 'alal mimbar wa 'alaihi imamatun sauda. Berkata Imam Tirmidzi, Ibnu Abi Umar. Ini juga bukan nama asli. Anaknya Abu Umar. Anaknya Abu Umar. Nama asli beliau Muhammad bin Yahya bin Abi Umar. Muhammad bin Yahya bin Abi Umar. Muhammad bin Yahya bin Abi Umar. Bercerita kepada kami, dia mengatakan Sufyan bercerita kepada kami. Sufyan di sini siapa? Karena Sufyan itu ada dua. Ada Sufyan as tsauri ada Sufyan bin Uyainah. Di sini cuma disebutkan Sufyan saja. Di sini adalah Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah. Yang tambahi Sufyan bin Uyainah, bukan Sufyan As tsauri Sufyan bin Uyainah bercerita kepada kami dari Musawir Al-Warraq dari Ja'far bin Amr bin Hurais dari abahnya dia mengatakan, aku pernah melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas mimbar dengan memakai surban berwarna hitam. Isinya sama dengan yang sebelumnya bahwa jenis warnanya adalah berwarna hitam. Hadis ini sahih diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang berikutnya 116 Imam Tirmidzi berkata haddatsana Mahmud ibnu Ghailan wa Yusuf ibnu Isa qala haddatsana Waqi' an Musawir al-Warraq an Ja'far ibn Amr ibn Khurais an abihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam khataban nasa wa alaihi imamatun sauda. Berkata Imam Tirmidzi, Mahmud bin Ghailan dan Yusuf bin Isa bercerita kepada kami, keduanya berkata Waqi' bercerita kepada kami dari Musa. Di sini nasalah salah cetak di sini di Arabnya musawir. Kalau terjemahnya musakir. Koknya ganti wa. Ada di sanatnya? Di sini dari musakir al-warraq yang benar musawir. Kofnya ganti waw. Salah, ya salah cetak itu wajar. Makanya jangan mengandalkan 100% mengandalkan buku ya. Terkadang bisa salah cetak. Kalau kami beri berijazah, ijazah kitab ya di Madinah sana, itu dibacakan oleh mukrinya. Satu orang disuruh membaca yang mana itu adalah pegangan beliau yang dia, beliau yakini itu memang benar kitab tersebut ditulis oleh pengarangnya. Jadi kalau kami beri berijazah kitab itu bukan datang langsung dijasahkan, aku ijazahkan buku ini kada. Tapi dibacakan dulu, terkadang beliau jelaskan ini salah percetakan, ganti. Jadi kada semata-mata 100% berpegang kepada percetakan. Nah, karena bisa salah cetak. Nah, jadi kalau kami belajar belajar apa namanya? mendapatkan ijazah, ijazah kitab. Saya apa saya kata gurunya saya ijazahkan buku ini kepada yang hadir. Ya, syaratnya harus semuanya dari awal sampai akhir dia mendengar apa yang dibacakan seseorang tadi si mukri tadi. Jadi kalau ada salah dipercetakan seperti ini, yang benar seperti ini. Bukan 100% kita baca apa yang ada di di buku. Terkadang salah percetakan. Kita pun membeli buku itu melihat cetakan ini gimana kualitasnya. Karena sembarang cetakan ini, kan kitab itu banyak dicetak oleh ini, ini, ini, ini. Kami kada sembarangan membeli buku. Pertama percetakannya siapa dulu. Yang kedua siapa pentahkiknya. Pentahkik itu peneliti. Peneliti itu tugasnya adalah contoh kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Al-Azkar Imam Nawawi. Maksud dari pentahkik itu adalah kitab itu ditulis oleh Imam Nawawi, nanti ada pentahkiknya Syekh siapa. Tugas pentahkik itu adalah meneliti dari manuskrip cetakan ah Tulisan asli bisa dari pengarang atau tulisan asli dari murid si pengarang. Contoh kitab ini ditemukan di Jerman. Pentahkiknya pergi ke Jerman, dia salin manuskrip tadi yang asli dari tulisan pengarang kemudian dibawa ke percetakan baru dicetak. Jadi pentahkik ini syekh ini beliau sertakan di kitab itu fotokopiannya. Ini adalah manuskripnya yang dipercaya penulisan asli, tulis asli dari si penulis atau murid dari si penulis. Ulun punya kitab namanya Al-Azkar Imam Nawawi. Itu dicetak atas manuskrip murid beliau Ibnu Attar. Jadi kitab tersebut ditulis berdasarkan tulisan murid beliau Ibnu Attar. Yang mana yang mencarinya adalah seorang ulama yang ulama tadi adalah pentahkik peneliti. Jadi kada kan sembarang dicetak, ada cetak-cetak ada. Jadi dilihat dulu, cari manuskrip dulu. Tulisan asli si sepengarang atau si murid pengarang kemudian dibawa ke percetakan. Jadi inilah kitab Imam Nawawi yang ada manuskripnya. Karena Imam Nawawi itu banyak punya kitab, ada yang sampai dengan kita, ada yang tidak sampai hilang. Ada beberapa kitab beliau yang yang tidak dicetak karena hilang manuskripnya, tidak ditemukan. Nah, kadang ada percetakan mengambil mencetak buku tadi yang sudah diteliti orang, dia cetak tanpa seizin si si penerbit atau si pentahkik. Itu kita sebut dengan surrok, pencuri apa namanya? izin orang, pencuri pencuri apa namanya istilahnya? hak cipta orang. Jadi kami ini apa namanya? percetakannya tidak amanah. Dia surok, dia mencuri hak cipta orang. Kadang kami tukari kanunya. <laughs> kan biasanya ada pameran di kampus itu, kadang kami tukari. Karena takut tidak borok ke harta apa kitabnya karena mengambil hak cipta, hak cipta orang ya. Kembali ke buku, Uh, Musawir al-Warraq dari Ja'far bin Amr bin Khuraiz dari ayahnya nah, berarti anak mengambil dari abahnya bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di hadapan manusia dengan memakai surban yang berwarna hitam sama dengan yang sebelumnya Di sini juga sahih diriwatkan oleh Imam Muslim Alis yang ke-117 Imam Tirmizi berkata haddatsana Harun ibnu Ishaq al-Hamdani qala haddatsana Yahya ibnu Muhammad al-Madani an Abdul Aziz bin Muhammad an Ubaidillah ibni Umar an Nafi an ibni Umar radhiyallahu taala anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza tamma sadala imamatahu baina katifaihi qala Nafi wa kana ibnu Umar yaf'alu dhalik qala Ubaidullah wa ra'aitul Qasim bin Muhammadin wa Saliman yaf'alan dhalik Imam Tirmidzi berkata Harun bin Ishaq Al-Hamdani bercerita kepada kami, maksud bercerita itu memberikan hadis kepada kami. Dia mengatakan Yahya bin Muhammad Al-Madani bercerita kepada kami dari Abdul Aziz bin Muhammad dari Ubaidullah bin Umar dari Nafi dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika memakai surban, beliau menjulurkan ekor surbannya di antara kedua pundaknya. Ini keadaan Nabi memakai surban bahwasanya Nabi terkadang menjulurkan ekor surban di antara dua dua pundak. Ya. Nafi berkata, murid dari Ibnu Umar berkata, Nafi, Ibnu Umar pun melakukan hal yang sama, diikuti juga oleh sahabat Abdullah bin Umar. Ubaidullah berkata, rawi hadis ini, aku juga pernah melihat Al-Qasim bin Muhammad. Al-Qasim bin Muhammad ini adalah cucunya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar Siddiq punya anak namanya Muhammad. Muhammad punya nama namanya Muhammad punya anak ngarannya Al-Qasim. Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Yang mana beliau adalah seorang tabi'in yang masyhur terkenal dengan sebutan fuqaha as-sab'ah. Orang fakih yang tujuh di generasi tabi'in. Salah satunya adalah Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Juga melakukan demikian kalau bersurban di ada ekornya. Dan juga Salim, nah sama. Salim ini adalah cucunya Umar bin Khattab. Salim bin Abdullah bin Umar bin Umar. Termasuk juga adalah tujuh fukaha sahabat eh tujuh fukaha yang terkenal di kalangan tabiin. Salim bin Abdullah bin Umar bin Umar. Dua-duanya adalah cucu khalifah. Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar dan Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab ya. Yaf'ala nidhalik keduanya juga memanjangkan ekor surban mereka. Hadis ini dihasankan oleh Imam Tirmidhi, Imam Suyuti dan juga Syekh Abdul Qadir Ar-Arnaud ya. Yang mana ulun sebutkan intinya saja termasuk keadaan atau ya keadaan surban yang dipakai Nabi, beliau menjulurkan ekornya di antara dua dua pundak ya. Bukan di depannya ekornya atau di di samping tapi di antara dua pundak. Yang berikutnya hadis yang ke-118. Berkata Imam Tirmizi, haddatsana Yusuf ibnu Isa qala haddatsana Waqi' qala haddatsana Abu Sulaiman wa huwa Abdurrahman Al Ghasil an Ikrimah an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khataban nasa wa alaihi isabatun wa alaihi isabatun dasma. Ini juga sama dengan isi yang sebelumnya. Imam Tirmidzi berkata, Yusuf bin Isa bercerita kepada kami, dia mengatakan, Waqi' bercerita kepada kami, dia mengatakan, Abu Sulaiman yaitu Abdurrahman bin Al-Ghasil. Abu Sulaiman Abdurrahman bin Al-Ghasil bercerita kepada kami dari Ikrimah dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ikrimah di sini ada yang Ikrimah dari golongan sahabat dan ada Ikrimah dari golongan tabi'in. Kalau Ikrimah dari golongan sahabat, abahnya siapa? Abu Abu Jahal. Anaknya seorang sahabat yang bernama Ik, Ikrimah. Ada lagi Ikrimah dari golongan tabi'in yaitu muridnya Abdullah bin Abbas. Nah, di sini Ikrimah ini adalah seorang tabi'in. Muridnya Abdullah bin Abbas dan juga ahli tafsir. Ahli taf, tafsir. Dari Abdullah bin Abbas bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di hadapan manusia dengan memakai isobat dasma. Isobat artinya adalah kain yang digunakan untuk melilit kepala dan mengikatnya. Ya, sama seperti sur, surban. Dasma artinya adalah berwarna hitam. Intinya ini sama juga dengan hadis yang sebelumnya bahwasanya Nabi ketika berkhutbah di hadapan para sahabat memakai surban yang berwarna hitam. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Masih ada. Padahal ini pelajaran pentingnya, sedikitlah pelajaran penting. Kata Syekh Abdul Razak, nah ini paling penting tentang surban. Uh, ah, mana teks Arabnya? Ya, sedikit ulun baca. Tanbih kata Syekh Abdul Razak, "Lam yasihha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadithun fi fadli lubsil imamah." Wa kullu ma sahha anhu fi hadzal bab huwa lubsuhu sallallahu alaihi wasallam laha Wa yurwa fil bab ahaditsu la tasihhu fahiya imma wahiyah aw mawdu'ah mislu salatun bi imamatin khairum min khamsin wa ishrina salatan bila imamah wa jumu'atun bi imamatin khairun min sab'ina jumu'atan bila imamah wa nahwu dhalik fala yajuzu nisbatuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Abdul Razak pelajaran penting. Tidak ada hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan mengenakan surban. Kata Syekh Abdul Razak tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan tentang keutamaan memakai surban. Semua hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memakai sur surban. Jadi hadis yang berkaitan tentang surban tidak ada yang sahih bahkan itu nanti adalah palsu disebutkan yang menjelaskan tentang keutamaan surban. Contoh misalnya Nabi mengatakan barang siapa memakai surban pahalanya ini ini ini. Maka tidak ada yang sahih. Yang ada yang menjelaskan tentang surban bahwa Nabi pernah memakai sur surban. Dan Nabi memakai surban pun karena apa? Karena kebiasaan adat se setempat. Kemudian dalam masalah ini, maksudnya keutamaan memakai surban, ada hadis-hadis yang tidak sahih. Baik itu lemah atau sangat lemah atau palsu. Misalkan hadis Salatun bi imamatin khairun min khamsin wa ishrina salatan bila imamah. Salat dengan memakai surban lebih baik 25 kali daripada sholat tanpa memakai surban. Kalau Allah sebutkan ini banyakin bersurban di sini. Sebayangnya pahala afdal ya. 25 lebih baik daripada yang enggak ada surban. Satu hadis contoh. Hadis yang kedua yang lainnya, Jum'atun bi imamah khairun min sab'ina jum'atan bila imamah. Salat Jumat dengan memakai surban lebih baik 70 kali lipat dibandingkan Jumat tanpa surban. Hmm, subhanallah. Ternyata dua hadis ini terdapat di kitab yang dikarang ulama yang semuanya bercerita tentang hadis palsu. Dua hadis ini disebutkan, coba lihat di bawah, footnote halaman dua, uh, nomor 209. Dua hadis ini ditemukan di kitab Al-Masnu fi Ma'rifati Hadithil Maudu. Kitab ini adalah di, uh, hadis, dua hadis ini ditemukan di kitab Al-Masnu fi Ma'rifati Hadithil Maudu. Kitab yang bernama al-masnu yang dibuat-buat secara bahasa ya dalam mengetahui hadis yang palsu. Jadi kitab tersebut adalah bercerita bercerita tentang hadis yang yang palsu. Nah, dua hadis ini sebagaimana yang disebutkan di kitab tersebut bahwasanya adalah hadis pal palsu. Kitab tersebut dikarang, dikarang oleh di sini enggak disebutkan ya. Yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Ali Al-Qari Al-Harawi atau yang kita sebut dengan Imam Al-Harawi. Ya, ulama abad ke-11. Beliau meninggal pada tahun 1000 1014 di Mekah. Berarti baru-baru saja ya 400 tahun yang lalu. Jadi kitab ini terdapat di kitab yang menceritakan tentang hadis-hadis pal palsu. Nah, terkadang ada orang yang salah paham ya. Belum pernah ada kawan dia mencari hadis Kawannya juga kawannya si kawan ini juga mencari hadis. Ternyata kawannya ini mencari hadis itu ulun dapat hadisnya. Tapi di mana kitabnya apa? Kitab Al-Maudu'at karangan Ibnu Jauzi. Berarti kitab tersebut ditemukan hadis tersebut ditemukan di kitab yang judulnya adalah Al-Maudu'at yang bercerita tentang hadis-hadis palsu. Karena kada tahu tentang isi kitab tadi ya diambil saja. <laughs> Padahal kitabnya palsu hadisnya pal, palsu. Jadi ulun dapat referensi hadis ada hadis satu hadis yang kita cari ngalih benar sekalinya ada di kitab Al-Maudu'at karangan Ibnu Jauzi. Ternyata kitab tersebut berisi tentang hadis-hadis pal, palsu. <laughs> Karena kada tahu tentang isi kitabnya apa, jenisnya sehingga mengambil referensi dari kitab yang memuat menjelaskan tentang hadis-hadis pal, palsu yang bernama Al-Maudu'at karangan Ibnu Jauzi. Jadi hadis-hadis palsu itu banyak para ulama mengarang kitab yang tersendiri. Ini hadisnya palsu. Salah, salah satunya adalah al-maudu'at tadi dan juga al-masnu fi ma fi ma'rifati haditsil maudu'. Seperti itu ya. Nah, jadi eh, ini dulu mukodimah tentang pelajaran penting seputar serban masih banyak lagi nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bisawab. Ini yang bisa ulang sampaikan, ya waktu isyraq juga sudah sampai. Sekarang kan subuhnya jam 5 kurang 5 ya. 449 ya. E, kalau yang terjadwal waktu isyraq itu jam 6 lewat 8 kalau nggak salah. Yang terjadwal ya. Tapi kita tambah sekitar 15 menit, maka sekitar jam 6 lewat 20 itu sudah sampai waktu isyraq.